Inilah jemaah sekalian cinta yang merupakan ibadah yaitu termasuk ibadah hati. Mencintai Allah disertai dengan pengagungan dan ketundukan kepadanya serta ketaatan yang mutlak kepadanya. Juga mencintai apa yang Allah cintai, yaitu kita mencintai keimanan dan orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita juga harus membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekafiran dan orang-orang kafir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita inilah salah satu jalan untuk menggapai manisnya keimanan. Sebagaimana di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara, barang siapa memilikinya, maka dia akan menggapai manisnya keimanan. Ada tiga perkara, barang siapa memilikinya, maka dia akan menggapai manisnya keimanan. Apa yang dimaksud manisnya keimanan jemaah sekalian? Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala yang dimaksud dengan manisnya keimanan adalah istilzadu ta'at wa tahammulul masyak fid din wa itharu dzalika ala aradid dunya merasa lezat merasa nikmat di dalam melakukan ketaatan dan mampu menanggung beban yang berat di dalam mengamalkan agama dan lebih mementingkan semua itu daripada kenikmatan dunia. Inilah jemaah sekalian yang dimaksud dengan halawatul iman, manisnya keimanan. Orang yang telah mengecap manisnya keimanan maka ketika dia beribadah kepada Allah, dia rasakan sebagai sebuah kenikmatan. Dia rasakan lezat, enak, nikmat, nyaman ketika dia beribadah kepada Allah. Sebaliknya orang seperti ini jemaah sekalian, ketika dia terjerumus di dalam maksiat, dia merasa tidak nyaman. Dia gelisah, galau, gundah gulana, dan selalu dia pingin segera berlepas diri dari kemaksiatan tersebut. Jadi jemaah sekalian, inilah kalau seseorang telah merasakan manisnya iman. Maka ketika dia beribadah, dia rasakan nikmat. Dan dia pun sanggup menanggung beban-beban yang berat di dalam mengamalkan agama meskipun berat ujiannya, berat cobaannya, karena dia sudah mengecap manisnya keimanan, dia sanggup untuk memikul beban-beban tersebut. Bahkan semua terasa menjadi ringan. Beban yang berat bagaimanapun, karena dia sudah merasakan manisnya keimanan, terasa menjadi ringan. Kemudian jemaah sekalian, dia lebih mementingkan untuk menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya daripada kenikmatan dunia ini. Jadi ketika di hadapannya ada pilihan apakah memilih kenikmatan dunia, harta dunia, kenyamanan dunia, kemewahan dunia ataukah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka dia memilih untuk tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya walaupun harus kehilangan jabatan, harus kehilangan pekerjaan, harus kehilangan penghasilan dan seterusnya. Inilah jemaah sekalian, orang yang telah merasakan manisnya keimanan. Lagi pula dunia yang telah Allah tetapkan untuk kita jemaah sekalian tidak akan berubah. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, sudah Allah tulis seberapa banyak yang akan kita hasilkan, seberapa banyak yang akan kita makan. Sudah dicatat. Empat bulan di perut ibu kita dicatat lagi. Rizki yang akan kita dapatkan. Jadi nggak akan berubah jamaah sekalian. Maka sangat disayangkan kalau demi mengejar dunia kita tinggalkan akhirat. Kita langgar perintah Allah dan kita tidak meninggalkan larangannya. Maka jemaah sekalian, bagaimana caranya? Kita menggapai derajat ini. Merasa lezat dalam ketaatan. Sanggup menanggung beban-beban di dalam menjalankan agama. Dan lebih mementingkan perintah Allah daripada kemewahan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita. Ada tiga perkara. Apabila kita miliki, maka kita akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah seseorang itu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Inilah jemaah sekalian, jalan yang pertama. Untuk menggapai manisnya keimanan. Allah dan Rasulnya lebih kita cintai. Maka ini menunjukkan kepada kita cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan telah kita bahas di antara kesyirikan orang-orang musyrik dahulu ketika mereka mencintai selain Allah seperti kecintaan mereka kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah Ketika Allah berbicara tentang kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Di antaranya kata Allah, di antara mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Bagaimana caranya jemaah sekalian? yuhibbunahum kahubbillah. Mereka jadikan kecintaan mereka kepada makhluk-makhluk tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Dan Allah tegaskan, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman lebih kuat cinta mereka kepada Allah dibandingkan orang-orang musyrik tersebut. Jadi jemaah sekalian, ketika mereka mencintai makhluk sama dengan kecintaan mereka kepada Allah, maka itu adalah kesyirikan. Demikian pula mencintai makhluk disertai dengan ketundukan atau pengagungan dan penghinaan diri serta ketaatan yang mutlak, maka inilah cinta ibadah. Tidak boleh kita berikan kecuali kepada Allah. Barang siapa memberikannya kepada selain Allah, itu adalah termasuk kesyirikan di dalam ibadah. Ya. Yeah dan juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mencintai beliau jemaah sekalian? Karena Allah. Yaitu karena Allah mencintai beliau. Dan karena Allah lebih mencintai beliau dibandingkan siapapun, demikian pula kita. Kita harus lebih mencintai beliau daripada seluruh makhluk. Inilah yang dimaksud cinta karena Allah. Kita mencintai seseorang karena Allah mencintainya. Maka kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari siapapun. Kenapa? Karena Allah lebih mencintai beliau dibandingkan siapapun. Ya, di dalam hadis sebelumnya bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan itu adalah syarat sempurnanya keimanan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya sendiri, orang tuanya sendiri dan dari seluruh manusia. Hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Tetapi jemaah sekalian, cinta kepada Allah dan Rasulnya ada cinta yang benar dan ada cinta yang palsu. Ada cinta yang benar dan ada cinta yang palsu. Apa bukti kebenaran cinta jemaah sekalian? Buktinya adalah ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah buktinya. Adapun orang yang mengaku cinta kepada Allah atau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak meneladani beliau, malah mengada-ada di dalam agama atau bahkan melakukan kesyirikan, maka itulah cinta yang palsu. Meskipun di dalam dadanya mengharu biru kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak meneladani beliau itu adalah cinta yang palsu. Oleh karena itu jemaah sekalian, ayat Ali Imran 31 dinamakan para ulama sebagai ayat ujian. Kenapa dinamakan ayat ujian? Karena disitulah ujian kecil. Cintanya betul atau tidak? Diuji dengan ayat ini. Kata Allah, Kul in kuntum allaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah ujian kecintaannya. Kalau betul cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut pasti meneladani Rasulullah SAW. Baru kemudian Allah akan mencintainya. Yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jamaah sekalian enggak otomatis Orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, belum tentu Allah cinta kepadanya. Walaupun dia mengaku cinta kepada Allah, bisa jadi dia adalah orang yang paling Allah murkai. Seperti ayat Al-Baqarah 165 tentang orang-orang musyrik yang cinta kepada Allah. Ternyata Allah benci kepada mereka. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka mempersekutukan Allah di dalam cintanya. Jadi belum tentu orang yang ngaku cinta kepada Allah lalu Allah cinta kepadanya? Belum tentu. Kapan Allah akan cinta kepadanya? Kalau dia meneladani kekasih Allah. Kalau dia mengikuti jalan orang yang paling Allah cintai. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga dalam hadis qudsi Allah mengatakan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayhi mimma aftaratuhu wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku pun mencintainya. Jadi jemaah sekalian, harus ada usaha. Agar meraih cinta Allah harus ada usaha, yaitu mendekatkan diri kepadanya dengan amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunnah. Dan setinggi-tinggi amalan jemaah sekalian untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya. Jadi inilah bukti kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun orang yang melakukan kesyirikan dan mengada-ada di dalam agama tidak meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah cinta yang palsu. Inilah jemaah sekalian jalan yang pertama untuk menggapai manisnya keimanan. Apa yang kedua? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaklah seseorang mencintai orang lain tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Inilah jemaah sekalian, jalan yang kedua untuk menggapai manisnya keimanan, yaitu mencintai karena Allah. Mencintai orang lain karena Allah semata-mata. Maksudnya apa jemaah sekalian? Maksudnya adalah kita mencintai seseorang karena keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah. Itulah yang dimaksud cinta karena Allah. Kenapa kita cinta kepadanya? Karena dia beriman kepada Allah. Karena dia bertakwa kepada Allah. Semakin kuat iman dan takwanya, maka kita pun semakin cinta kepadanya. Sebaliknya, kalau dia kafir kepada Allah, maka kita benci kepadanya. Kalau dia masih beriman, namun dia berbuat maksiat kepada Allah, maka di satu sisi kita cinta kepadanya karena dia masih mukmin, tapi di sisi lain kita pun benci kepadanya karena kemaksiatannya. Makanya ulama menyimpulkan manusia menjadi tiga golongan. Dalam hal kecintaan kita kepada mereka. Yang pertama, golongan yang kita cintai sepenuhnya. Tidak boleh ada kebencian kepada mereka sedikit pun. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya, yaitu para nabi dan rasul dan para pengikut mereka sampai akhir zaman. Kemudian golongan yang kedua yang harus kita benci sepenuhnya, tidak boleh ada kecintaan kepada mereka, yaitu golongan orang-orang kafir kepada Allah, orang-orang musyrik. Dan golongan yang ketiga yang kita cintai di satu sisi dan kita benci di sisi yang lain. Siapa mereka? Orang-orang yang masih muslim, masih beriman, tetapi di sisi lain mereka juga suka melakukan dosa atau mengada-ada menambah-nambah di dalam agama. Maka kita benci sesuai dengan kadar perbuatan dosanya, kita cintai sesuai dengan kadar iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, orang yang mencuri bagi pemerintah dia dipotong tangan. Tapi kalau dia miskin, dia juga dikasih santunan jadi dibenci di satu sisi, dicintai di sisi yang lain. Iya. Inilah jemaah sekalian yang dimaksud cinta karena Allah. Mencintai karena Allah dan jemaah sekalian, ini juga merupakan syarat untuk menggapai kesempurnaan iman. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa wa a'ta lillah wa mana alillah fokadistak malal iman. Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Jadi inilah jemaah sekalian, jalan yang kedua untuk menggapai manisnya iman. Mencintai saudara kita karena Allah, bukan semata karena dia baik kepada kita, bukan karena kekayaannya, bukan sekedar ketampanan, kecantikan, tetapi karena ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mencintai saudara kita karena Allah. Karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggapai manisnya keimanan wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadahu Allahu min kama yakrahu an yulqa fin nar hendaklah seseorang itu membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah Azza wa Jalla menyelamatkan dia darinya sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam api. jemaah sekalian, inilah yang ketiga agar kita menggapai manisnya keimanan, agar ibadah terasa nikmat, agar kita sanggup menanggung beban-beban dalam mengamalkan agama, agar kita lebih mementingkan semua itu daripada kemewahan dunia. Hendaklah kita membenci perbuatan dosa kekafiran. Sebagaimana kita benci kalau diri kita dilempar ke dalam api. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wa wa wa ayyu wa ayyulqa fin nar au yuqzafa fin nar ahabba ilaih min an yauda kufri. Seseorang itu tidak akan menggapai manisnya keimanan sampai dilempar ke dalam api lebih dia senangi daripada harus kembali kepada kekafiran. Ya. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Kita dituntut untuk membenci dosa kekafiran dan orang-orang yang melakukannya. Sebagaimana kita mencintai apa yang Allah cintai, kita pun harus membenci apa yang Allah benci. Ini juga termasuk ibadah jemaah sekalian. Mencintai dan membenci karena Allah. Allah membenci kekafiran dan orang-orang kafir, kita pun harus membenci kekafiran tersebut. Jemaah sekalian, kalau kita melakukan sebaliknya, yaitu kita mencintai atau bersifat setia terhadap orang-orang yang Allah benci ini, maka Allah akan murka kepada kita. Bahkan bisa jadi kita tergolong kepada mereka. Kalau kita mencintai mereka karena kekafiran mereka. Sebagaimana Allah ingatkan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Apa artinya wali jemaah sekalian? Orang yang kita cintai, orang yang kita serahkan kesetiaan dan loyalitas kita, orang yang kita jadikan teman akrab atau teman kepercayaan, orang yang kita jadikan pemimpin atau pejabat, itu semua termasuk dalam makna wali. Jangan kita jadikan mereka wali kita. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Kemudian perhatikanlah jamaah sekalian peringatan Allah. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Ini nggak main-main jamaah sekalian. Ancamannya keras sekali menjadikan mereka sebagai wali akan tergolong seperti mereka. Ulama menjelaskan di sini maknanya jemaah sekalian, kalau kita bersikap setia atau mencintai mereka berdasarkan agama mereka atau karena kita tidak membenci kekafiran mereka, maka naudzubillah orang yang melakukannya dia juga menjadi kafir. Jadi Orang yang mencintai orang kafir itu ada dua macam. Orang yang bersikap setia mendukung orang kafir itu ada dua macam. Pertama dia setia dan cinta kepada mereka karena kekafiran mereka, karena agama mereka, atau karena dia tidak suka dengan Islam, atau dia tidak ingin melihat Islam menjadi jaya, maka dia kafir seperti mereka, murtad keluar dari Islam. Tetapi tingkatan yang kedua yang lebih rendah kalau dia mencintai mereka, setia kepada mereka, bukan karena membenarkan agama mereka, karena apa? Karena dunia. Karena dunia saja. Ya misalkan dia lihat orang kafir itu katanya enggak korupsi. Dan mungkin dia bisa diuntungkan secara duniawi. Kemudian dia bersikap setia kepada mereka. Maka jemaah sekalian ini adalah dosa besar namun tidak sampai pada tingkat kekafiran. Ya. Jadi seharusnya kita membenci siapa yang Allah benci. Jemaah sekalian jangankan mencintai, setia, mendukung dan meninggikan derajat mereka. Ikut-ikutan gaya mereka saja sudah terlarang keras. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, dia bagian dari mereka. Jadi kalau dia ikut-ikutan kepada orang kafir, dia bisa tergolong menjadi bagian dari mereka. Itu baru ikut-ikutan gaya mereka. Apalagi ikut-ikutan ibadah mereka. Atau mendukung agama mereka. Na'udzubillah. Jadi jemaah sekalian, harusnya kita membenci kesyirikan dan kekufuran dan orang-orang yang melakukannya. Dan ini adalah ajaran asasi dalam Islam. Yang Allah katakan kepada kita sebagai uswatun hasanah. Namun sebagian orang malah mereka mengatakan itu ajaran ekstrim. Itu ajaran keras, radikal, teroris bahkan subhanallah. Mereka lupa jamaah sekalian. Itu adalah uswatun hasanah, teladan yang baik yang Allah kabarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Itu adalah ajaran asasi dalam Islam sebagaimana dalam surat al Mumtahanah ayat keempat, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sungguh kata Allah, telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Idz qalu liqaumihim ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, kafarna bikum, kami ingkari kalian. Maksudnya kalian salah. Kalian harus beriman kepada Allah karena kalian salah menyekutukan dan kufur kepada Allah. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan. Dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Dan jemaah sekalian, ditambah lagi, jangan kita lupakan Al-Quran mengabarkan kepada kita sifat orang-orang kafir itu adalah membenci orang-orang yang beriman. Kok kita tertipu dengan mereka, dengan kebaikan mereka? Apalagi sampai membela-bela mereka. Apalagi yang dalam sejarah kita terkenal permusuhan dan kebencian kepada ulama, kepada para santri, kepada kaum muslimin seperti gerakan komunis. Sudah jelas permusuhan dan kebencian mereka kepada agama. Jangan sampai kita tertipu jamaah sekalian dengan kata-kata manis mereka. Dan Allah telah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan berhenti memerangi kalian sampai mereka bisa memurtadkan kalian semampu mereka. Itu tujuan mereka jemaah sekalian. Mereka nggak akan berhenti. Kalau sekarang mereka mengatakan kita mau bersatu kembali, kita nggak akan bangkit kembali, itu karena mereka masih lemah. Kapan mereka diberikan ruang mereka bisa mengumpulkan kekuatan, maka mereka akan sembelih orang-orang yang lemah. Mereka akan sembelih kaum muslimin. Dan itu fakta dimanapun komunis itu berada. Manusia disembelih, terutama kaum muslimin. Dan itu sudah sifat orang-orang kafir secara umum. Allah yang mengabarkan kepada kita, "Wala yazaluna yuqatilunakum." Mereka tidak akan berhenti untuk memerangi kalian hatta yaruddukum an dinikum in istata'u sampai mereka berhasil memurtadkan kalian semampu mereka. Jadi Al-Quran sepatutnya lebih kita percaya dibandingkan propaganda mereka. Inilah jemaah sekalian yang ketiga, jalan untuk menggapai keimanan. Kemudian di akhir bab ini penulis menyebutkan asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah Beliau berkata, "Man ahabba fillah wa abghada fillah." Barang siapa mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Wa wala fillah wa ada fillah. Dan bersikap loyal karena Allah, memusuhi karena Allah. Fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Maka dengan itu dia akan memperoleh perwalian Allah. Apa artinya jemaah sekalian? Dia akan dicintai Allah, dia akan menjadi wali Allah. Iya. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, bersikap loyal karena Allah, memusuhi karena Allah, maka dia akan menjadi wali Allah. Itu sifat wali Allah. Bukan wali Allah itu yang berkasih sayang bersatu dengan orang-orang kafir. Itu adalah musuh Allah, bukan wali Allah. Kemudian kata beliau, walan yajida abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa saumuhu hatta yakuna kadzalik dan seorang hamba tidak akan mengecap manisnya keimanan meskipun solatnya banyak dan puasa banyak sampai dia seperti itu yaitu mencintai dan membenci karena Allah jadi jemaah sekalian kalau kita masih bersikap loyal kepada orang kafir, meskipun sholat kita banyak dan puasa kita banyak, kita tidak akan menggapai manisnya keimanan. Wa qad sarat amatu muakhatin nasi ala amrid dunya wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an. Namun sangat disayangkan kata beliau, banyak orang kecintaan mereka persaudaraan mereka, hubungan mereka hanyalah dibangun di atas urusan dunia. Jadi hanya berdasarkan asas manfaat saja. Kalau bermanfaat kita teman, kalau nggak bermanfaat kita bukan teman. Subhanallah. Harusnya jemaah sekalian kita saling mencintai karena agama Allah. Dan itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu siapa yang cinta dan bencinya hanya karena dunia, tidak memberi manfaat kepadanya sedikit pun. Ini diriwayatkan Imam Ibnu Jarir dalam dalam tafsirnya. Kemudian yang terakhir sekali jemaah sekalian, beliau mengutip penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terhadap firman Allah wa taqatta'at bihimul asbab dan terputuslah sebab-sebab di antara mereka yaitu di antara orang-orang kafir. Maksudnya di hari kiamat. Di hari kiamat terputus. Apa yang dimaksud sebab-sebab di sini? Al-mawaddah, kata Ibnu Abbas, maknanya adalah kecintaan. Yaitu orang-orang kafir yang dulunya di dunia saling mencintai, terputus kecintaan mereka menjadi saling bermusuhan. Makanya jemaah sekalian, tidak ada hubungan kecintaan. Tidak ada tali persaudaraan yang akan terus bertahan sampai hari kiamat kecuali satu yang diikat dengan dasar iman dan takwa kepada Allah. Kalau hanya diikat berdasarkan satu suku, sebangsa dan setanah air, senegara, bahkan suami istri, orang tua dan anak sekalipun, semua akan putus kalau tidak diikat dengan keimanan dan takwa. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun al muttaqin. Kata Allah, orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang bersaudara dan saling mengasihi pada hari kiamat satu dengan yang lainnya bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi jamaah sekalian, ayah dan anak, ibu dan anak, suami dan istri akan saling bermusuhan antara tetangga saling bermusuhan, antara orang-orang sesuku, sebangsa dan setanah air, senegara saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Hanya mereka yang kasih sayangnya akan terus bertahan sampai di akhirat kelak. Jemaah sekalian, seorang ayah betapa cintanya dia kepada putranya di dunia ini. Dia rela berkorban dia rela berkorban waktunya, hartanya, bahkan nyawanya, darahnya sekalipun untuk kebahagiaan anaknya. Dan dia rela membela anaknya. Kalau ada orang yang mau menyakiti, nyawa pun dia jadikan taruhan. Tapi jemaah sekalian, semua itu hilang di akhirat. Semua itu hilang di akhirat seorang yang Allah telah tetapkan sebagai penghuni neraka, dia pingin anaknya masuk neraka. Kenapa dia ingin anaknya masuk neraka? Supaya dia selamat dari neraka. Dia ingin anaknya yang menggantikan dia. Hilang sudah rasa cinta dan kasih sayangnya. Sebagaimana kata Allah, yubassarunahum. Yawaddul mujrimu law yaftadi min Adabi yaumi idzin bi banih wa sahibatihi wa akhih wa fasilatihi allati tuwih wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Mereka akan dijadikan saling mengenal ketika di akhirat kelak. Dibangkitkan, mereka saling mengenal. Maka seorang pendosa itu kata Allah, dia ingin anaknya dijadikan tumbal agar dia selamat dari api neraka. Subhanallah. Anak yang dulu dia cintai, yang dia rela berkorban di dunia apa saja untuk kebahagiaan anaknya. Tapi sekarang dia pingin di neraka, na'udzubillah, masuk neraka supaya dia selamat. Hilang sudah rasa kasih sayangnya. Demikian pula istri dan saudaranya, atau golongannya yang dulu membela di dunia, Bahkan kalau perlu kata Allah, dia pingin manusia seluruhnya di muka bumi masuk neraka agar dia selamat dari api neraka. Itulah nasib persaudaraan orang-orang yang mempersekutukan Allah di akhirat kelak. Maka jemaah sekalian, inilah cinta yang akan bertahan. Satu cinta saja. Cinta karena Allah Azza wa Jalla. Cinta karena sesama muslim, karena seagama, karena sama-sama beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang saling mencintai di dunia dan di akhirat kelak. Alhamdulillah jemaah sekalian kita telah selesai dari bab ini. Sebelum kita tutup mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pak yang ingin saya tanyakan adalah untuk yang tadi yang pertama, uh, yang kita mencintai kalau orang Muslim itu jelas kita mencintai perbuatan dan orangnya. Yang saya ingin tanyakan adalah mengenai orang kafir. Yang kita cintai eh, orang apa yang kita benci itu perbuatannya, apa orangnya. Karena kan tadi selama dia masih kafir, kita benci. Tapi begitu dia menjadi mualaf atau dia balik ke Islam, orangnya tetap sama. Tapi dia sudah berubah. Berarti kan sebenarnya yang kita cintai adalah perbuatannya. Nah, sama juga seperti yang orang Islam tapi fasik atau orang Islam yang banyak e, berbuat bid'ah. Ya. Yang kita cintai itu apanya atau yang kita benci apanya. Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang kita cintai dan siapa yang kita benci jamaah sekalian? dua-duanya. Kita mencintai keimanan dan amal-amal soleh dan orang yang melakukannya. Demikian pula kita membenci perbuatan kekafiran, perbuatan-perbuatan dosa dan pelakunya, dua-duanya. Ya. Nggak mungkin ini bisa dipisahkan. Ya. Oleh karena itu, kelak yang akan dimasuk dalam neraka orangnya. Ya. Kalau Allah hanya benci perbuatannya, berarti perbuatannya masuk neraka, orangnya masuk surga begitu. Iya. Jadi dua-duanya dibenci. Ini nggak masuk akal kalau kita mau pisah-pisahkan. Ya. Allah membenci perbuatan kekafiran, tapi orangnya nggak dibenci. Bagaimana caranya? Berarti orangnya masuk surga, perbuatannya masuk neraka. Nggak mungkin jemaah sekalian. Jadi dua-duanya dibenci. Ya. Kalau dia berubah, dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita cinta kepadanya. Hilang kebencian kita kepadanya. Ya. Jadi seperti itu, Pak. Wallahu alam. Ya. Hanya saja jemaah sekalian, mengapa ada sebagian orang salah paham? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kadang berbuat baik kepada orang-orang kafir. Makanya perlu kita ingatkan di sini kewajiban kita membenci orang kafir dan memusuhi mereka itu adalah ajaran asasi dalam agama Islam. Tapi jamaah sekalian, Islam tidak mengajarkan kepada kita berbuat zolim kepada mereka. Islam tidak mengajarkan berbuat zolim kepada mereka. Makanya ini dibuktikan oleh kaum muslimin. Di mana-mana kaum muslimin mayoritas, mereka nggak pernah kita zolimi. Tapi di mana-mana kita yang minoritas, maka kita akan disembelih, dibantai tanpa ampun. Itulah sifat orang-orang kafir jemaah sekalian. Iya. Yeah. Jadi bukan berarti kita berbuat zalim kepada mereka. Allah ingatkan secara khusus dalam Al-Quran, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِدِلُهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى Janganlah kebencianmu kepada satu kaum. Maksudnya kebencianmu kepada orang kafir. Membawamu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Kenapa jemaah sekalian harus kita berbuat adil? Karena Allah mencintai keadilan, dan juga karena kalau kita berbuat zolim kepada mereka akan menghalangi mereka masuk Islam. Mereka mengira itu adalah ajaran Islam, padahal itu hanyalah sikap kita. Iya. Itulah yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Dia berbuat zolim kepada orang kafir, orang kafir mengira itu adalah ajaran Islam, sehingga mereka tidak mau masuk Islam. Iya. Juga Allah mengizinkan kita berbuat baik kepada mereka dengan syarat sebagaimana firman-Nya la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan berlaku adil kepada mereka dan juga tidak mengusir kalian dari negeri kalian tidak memerangi kalian karena agama kalian tidak mengusir kalian dari negeri kalian dan berlaku adil kepada mereka, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Bahkan jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ini sebagai metode untuk melunakkan hati mereka, yaitu berbuat baik kepada mereka. Ya, Nabi Wasallam berbuat baik kepada orang-orang kafir untuk melunakkan hati mereka agar mau menerima dakwah Islam yang beliau sampaikan. Ya. Jadi kita boleh berbuat baik kepada mereka. Nah, sebagian orang mengira karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik kepada orang kafir, karena dalam Islam diizinkan berbuat baik kepada orang kafir, berarti yang dibenci hanya perbuatannya bukan orangnya. Enggak seperti itu jamaah sekalian. Yang dibenci orangnya dan perbuatannya. Allah benci orangnya, Allah benci juga perbuatannya. Makanya Allah tegaskan, Inallah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Siapa yang tidak diampuni jamaah sekalian? Orangnya. Orangnya tidak diampuni dosanya, berarti orangnya yang dibenci. Jadi ini nggak bisa dipisahkan. Wallahu alam. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kita melakukan kerjasama dalam bisnis dengan orang-orang kafir. Ya. Kalau dalam transaksi oke, okay. mungkin. Tapi dalam kerjasama, misalkan sama-sama saya punya modal sekian, ya orang kafir punya kerjasama dalam ini. Bagaimana itu? Baik. Terima kasih. Bekerjasama dalam urusan duniawi dengan cara transaksi yang halal yang tidak bertentangan dengan syariat bersama dengan orang-orang kafir, maka hukumnya mubah. Rasulullah SAW sendiri melakukan jual beli dengan orang kafir. Beliau menerima hadiah dari mereka, beliau juga memberi hadiah kepada mereka. Beliau juga melakukan hutang piutang dengan orang-orang Yahudi. Bahkan sampai beliau wafat, baju besi beliau belum sempat ditebus, masih tergadaikan pada seorang Yahudi untuk sekedar beliau membeli makanan bagi keluarganya. Tapi beliau tidak ikut cara apa namanya transaksi mereka. Orang-orang Yahudi itu terkenal pemakan riba. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertransaksi dengan mereka, Nabi SAW tidak mengikuti cara mereka bertransaksi. Jadi tetap mengikuti syariat Islam. Dan syariat Islam, transaksi-transaksi ekonominya sama sekali tidak merugikan mereka. Iya. Jadi itu tidak masalah. Sekedar berjual beli. Hanya saja sebagian para ulama ketika ditanya tentang hukum kita menjadi pelayan orang kafir, maka itu tidak pantas. Jadi bekerja pada orang kafir, jadi bawahannya, jadi pelayannya, itu tidak pantas. Karena dia orang yang hina, dia orang yang dimusuhi oleh Allah, tidak pantas orang mukmin menjadi bawahannya apalagi pelayannya. Ya. Kalau sifatnya kerjasama, nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah, maka itu boleh melakukan jual beli dengan orang kafir itu dibolehkan, tidak diharamkan dalam syariat dengan syarat kita muamalahnya cara transaksinya sesuai dengan ketentuan syariat, tidak ikut-ikutan riba mereka dan lain-lain. Ya, seperti itu Pak. Wallahu alam. Silakan. Tadi Ustadz menyampaikan uh, banyak orang yang uh, mencintai Allah dan bahkan uh, mengaku mencintai Allah dan bahkan mengira uh, Allah mencintai mereka, bahkan Allah tidak mencintai mereka. Berarti kita perlu mengetahui nih Ustadz bagaimana uh, atau tanda-tanda seperti apa kalau Allah itu mencintai orang tersebut. Gitu. Itu pertama Ustadz. Yang kedua, kebanyakan negara maju itu negara kafir dan banyak kita yang belajar di sana, tinggal di sana sehingga mereka bahkan mencintai negara tersebut dan tidak pulang kembali ke tanah air gitu. Uh, apakah itu dibolehkan gitu atau bagaimana hukumnya bagi orang-orang yang uh, mencintai negara kafir gitu? Ya. Jadi yang pertama tentang apa tadi? Maaf lupa. Ya, tanda seseorang itu dicintai oleh Allah. Kalau memastikan tentunya nggak bisa kita pastikan. Saya pasti dicintai oleh Allah nggak mungkin. Ya. Tapi ada tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Allah sudah jelaskan dalam hadis Qudsi yang kita bacakan tadi. Man adali walian faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Wa ma takarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayhi mimma aftaratuhu alaihi tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya.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 Apa arti hadis ini jemaah sekalian? Apakah dia menyatu dengan Allah? Tidak. Meskipun ada sebagian orang memahami demikian dan ulama ahlus sunnah wal jamaah seluruhnya sepakat itu pemahaman sesat. Kalau ada yang mengatakan Allah bisa menyatu dengan makhluk. Tapi maksudnya, maksud ayat ini kata para hadis ini kata para ulama, Allah akan menjaga pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya, bahkan seluruh anggota tubuhnya. Menjaga dari apa? Dari malapetaka dunia dan akhirat. Dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi jamaah sekalian, mau mengukur sejauh mana cinta Allah kepada kita, ukurlah ketaatan kita kepadanya. Sejauh itulah kecintaan kita, kecintaan Allah kepada kita. Semakin kita taat kepadanya, tanda cinta Allah semakin besar kepada kita. Karena ketaatan kita kepadanya adalah hidayah yang Allah berikan kepada kepada kita. Adalah tanda cinta Allah kepada kita. Kemudian lanjutan hadis, akhir hadis tersebut Allah mengatakan, "Wala in sa'alani la'utiyannahu wala inista'adzani la'u'idzannahu kalau dia meminta sesuatu kepadaku maka sungguh benar-benar akan aku kabulkan kalau dia mohon perlindungan kepadaku maka sungguh benar-benar akan aku berikan perlindungan jadi jemaah sekalian ini tanda cinta Allah kepada seorang hamba Allah jaga anggota tubuhnya dari maksiat dan dari malapetaka dan Allah kabulkan permintaannya dan Allah kabulkan permohonan dia agar dilindungi. Itu kata Allah di dalam hadis qudsi. Hadis ini sahih diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itulah tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Baik. Kemudian terkait dengan tinggal di negeri kafir. Jamaah sekalian, tinggal di negeri orang-orang kafir bahkan sampai mencintai negeri mereka itu termasuk wala kepada mereka. Termasuk loyal kepada mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keras mengingatkan, "Ana bariun min muslimin ya'ishu baina dhahranai al-musyrikin." Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Ini menunjukkan itu dosa besar jemaah sekalian. Sampai Nabi SAW mengatakan, aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Menunjukkan itu adalah dosa besar. Iya. Kecuali kata para ulama, apabila memenuhi empat syarat. Baik tinggal selamanya atau berkunjung sebentar. Itu tidak dibolehkan kecuali memenuhi empat syarat. Yang pertama, ada hajat ada kebutuhan. Bukan sekedar main-main jalan-jalan. Memang ada kebutuhan. Bahkan ada sebagian hajat itu yang sampai tingkatan fardu kifayah. Contohnya apa jemaah sekalian? Untuk berdakwah. Dan itulah tugas para duta besar negeri Islam. Ya, para duta besar atau calon duta besar, dia belajar di fakultas ilmu sosial, ilmu politik, hubungan internasional, dia nggak pernah diajarkan. Inilah tugas utamanya di negeri kafir. Apa tugas utamanya? Berdakwah. Nabi SAW mengirim para dutanya untuk berdakwah. Itu tugas utama para dubes. Jadi ini yang pertama, karena ada kebutuhan atau ada kewajiban. Yang kedua, dia mampu menegakkan agamanya. Maksudnya dia masih bisa mengamalkan ajaran Islam, dia tidak dilarang. Contohnya wanita yang berjilbab. Kalau di negeri itu wanita harus melepas jilbab, nggak bisa pakai jilbab, mereka harus hijrah. Nggak boleh wanita muslimah nggak boleh datang ke sana dan lain-lain. Kalau nggak bisa kita mengamalkan agama, kita nggak boleh datang ke situ. Iya, karena kalau kita nanti diwafatkan para malaikat, lalu kita berbuat zolim terhadap diri kita sendiri dengan alasan karena kita lemah, penguasa negeri kafir itu menindas kita, maka malaikat akan berkata, "Alam takun ardullahi wasi'a hajiru fiha?" Bukankah bumi Allah itu luas? Kamu bisa berhijrah? Jadi itu bukan alasan. Kenapa enggak sholat? Karena kerjanya di toko milik orang kafir, Enggak diizinkan sholat. Kata para malaikat, alam takun ardullahi wasi'ah hajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Kamu bisa berhijrah, kamu bisa pindah. Jadi itu bukan alasan jemaah sekalian. Kemudian syarat yang ketiga, ini lebih penting lagi. Memiliki kekuatan ilmu ilmu Islam, ilmu agama untuk membentengi diri kita dari serangan syubhat. Ya, karena orang-orang kafir selalu menjelek-jelekkan agama Islam. Mem melontarkan, menghembuskan syubhat, keraguan-raguan terhadap agama Islam. Maka kita harus punya ilmu untuk membantah mereka dan membentengi diri kita. Ya, Kemudian yang keempat jamaah sekalian, kekuatan iman. Untuk membentengi diri kita dari godaan syahwat. Ya, betapa banyak orang-orang muslim tinggal di negeri kafir, kemudian dia menjadi rusak. Rusak imannya, rusak akidahnya, rusak ibadahnya, rusak akhlaknya. Ya. Jemaah sekalian, baru-baru ada sebuah pertanyaan dari Amerika seorang wanita muslimah bertanya bagaimana caranya anaknya sudah murtad, anaknya satunya lagi gay, subhanallah. Tinggal di Amerika. Orang Indonesia. Anaknya ada yang sudah murtad, ada yang menjadi gay. Ya. Dan ada yang memusuhi ibunya, subhanallah. Ini hati-hati jemaah sekalian. Kalaupun kita bisa mengatakan, saya bisa melindungi diri saya dari pengaruh buruk. Bagaimana dengan anak-anak kita? Terlebih lagi sepeninggal kita. Kalau Misalkan kita Allah wafatkan di sana, tersisa anak-anak kita di sana.